Nah, mana akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan sebatas kemampuan anak. Apabila saudara kita tinggal di luar kota dan meninggal di sana ketika ziarah, tidaklah mendapati jenazahnya mereka sudah dikubur. Nah, bolehkah kita mensolati di atas kuburannya? Baik, tinggal di luar kota. Ya, ini jika Eh, kuburan tersebut posisinya membutuhkan safar. Jika posisinya membutuhkan safar, nah maka tidak boleh melakukan safar dalam rangka ziarah kubur. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, tetapi apabila seseorang safar ke tempat itu bukan dalam rangka ziarah kubur namun untuk urusan yang lain ya untuk urusan yang lain bertepatan dia ada di situ dia menyempatkan ya untuk menyolatinya di atas kubur namun kedatangannya bukan khusus itu ya tetapi kebetulan Allah takdirkan dia berada di tempat itu bukan dalam rangka itu. Kemudian dia ingin menyelatinya dari atas kuburan, tidak masalah. Nah, menyelati jenazah dari atas kuburan masyru' dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu Nah, atau dia datang ke sana saat mendengar berita kematiannya, dia segera ya ke sana untuk ikut e, naam mengiringi jenazahnya, ingin menyolatinya, namun sampai di sana terlambat misalkan dan mendapati ya sudah e, terkubur, maka tidak mengapa menyolati dari atas kuburan. Allahu a'lam. Fayyid Ibn Abbas katanya tidak mengkafirkan pemerintahan di masanya karena pemerintahan di masanya telah berhukum dengan hukum Allah hanya saja pemerintah di masa itu punya kesalahan nah punya kedoliman tapi tidak mengeluarkannya dari Islam sedangkan pemerintahan saat ini dikafirkan karena kondisinya berbeda tidak seperti pemerintahan di masa Ibn Abbas pemerintahan saat ini benar-benar tidak menerapkan hukum Islam Bagaimana membantah syubhat ini? Nah, ya, ini tidak benar. Pemerintahan kita tidak bisa kita kafirkan. Nah, negeri kita negeri Islam, alhamdulillah. Ya, kita mendapati syiar-syiar Islam di mana-mana dengan bebas leluasa ya kaum muslimin yang merupakan mayoritas di negeri ini menjalankan ibadah tanpa ada rasa takut, rasa khawatir, ya semuanya terjamin. Nah, dan e, pemerintah kita ya punya Kementerian Agama yang memperhatikan ya urusan-urusan Islam kaum muslimin, penentuan masuknya bulan Ramadan, penentuan berakhirnya Ramadan, penentuan Eid semuanya. Masya Allah, diperhatikan. Nah, Dan usaha-usaha yang lainnya. Oh iya. Adapun pemerintah kita tidak menerapkan uh, sebagian hukum Islam, misalkan pemerintah kita tidak menerapkan hukum had, kisos bagi yang uh, membunuh tanpa alasan yang hak, rajam bagi yang berzina dan telah menikah dan seterusnya tangan bagi yang mencuri dan eh, yang dicuri sampai pada batas yang yang eh, terkena hukum had potong tangan. Hal itu tidak menjadikan tidak menjadikan tidak menjadi alasan untuk kemudian eh, pemerintah dikafirkan. Nah, Baik. Kedoliman yang dilakukan oleh pemerintah ya Bani Umayyah di masa itu. Nah, luar biasa. Sampai-sampai uh, Naam Al-Husain Al-Husain radhiyallahu anhu cucu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dikabarkan oleh Nabi wasallam sayyida Syabab Ahli Jannah. Al-Hasan wal-Husain. Al-Husain adalah pemimpin pemuda, penduduk surga. Nah, terbunuh di Karbala pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Dan Ibn Abbas, Ibn Umar dan yang ada tidak mengkafirkan. dan yang memerintahkan menghadang al hussein ketika menuju Kufa adalah Yazid bin Muawiyah yang ada di Syam. Nah, namun memang perintahnya bukan untuk membunuh, namun untuk menahan al hussein jangan sampai masuk ke Kufa. Nah, tetapi Ubaidullah bin Ziyad, nah setannya ini ya yang memimpin pasukan itu yang melakukan ketoliman tersebut memerangi dan membunuh Al-Husain dalam keadaan Al-Husain sudah rujuk. Nah, sudah rujuk dari keinginannya. Rujuk dengan mengatakan, ya, saya diberi pilihan, dipulangkan ke Madinah, ya, atau beri saya kesempatan, nah, untuk berangkat berjihad di front terdepan sampai saya mati syahid. Namun, malah diperangi dan dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Nah, bersama dengan itu Muawiyah eh, nah Yazid bin Muawiyah tidak menghukum Abdullah bin Ziyad. Luar biasa. Kemudian pada masa-masa berikutnya. Naam Al-Hajjaj bin Yusuf. Setelah masuk dalam pemerintahan Bani Umayyah. Sejak dari masa eh, Naam Marwan Ibn Hakam. Kemudian lanjut pada putranya Abdul Malik Ibn Marwan. Kemudian mengutus Abdul Malik Ibn Marwan mengutus Al-Hajjaj untuk menggempur Amirul Mukminin yang berkuasa dan berada eh, berkuasa di Hijaz yaitu Abdullah bin Zubair sahabat yang mulia. Naam Al-Hajjaj menggempur Makkah. Naam menodai kesucian Makkah dengan menggempurnya. Kemudian membunuh Abdullah bin Zubair yang resmi sebagai Amirul Mukminin di masa itu. Al-Hajjaj bin Yusuf dan lanjut membunuh, membunuh, membunuh orang-orang yang terbaik dari umat ini sampai terakhir yang dibunuh Sa'id bin Jubair. Nah, tokoh tabi'in. Kedolimannya luar biasa. Nah, bersama dengan itu Ibn Abbas uh, bersama dengan itu Eh, na'am ulama ya, ulama yang ada pada masa itu tidak mengkafirkan. naam di masa ini Hajjaj ini jadi nah Ibnu Umar masih ada. Allah taala. Nah, anahuma Berapa sahabat masih ada? Anas bin Malik masih ada. Nah. Mereka tidak melepaskan bayat dari ketaatan kepada Hajjat, kepada Abdul Malik Ibn Marwan. Padahal kezalimannya setingkat itu. Nah, jadi eh, ini tidak benar. Tayyib. Wallahu a'lam. Sholat di masjid di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Boleh. Nah, jika ada masjid yang lebih baik dari itu, masjid karena gambar makhluk bernyawa adalah e, kemungkaran, ya dan keberadaannya dalam masjid merupakan tidak terhadap kehormatan masjid, kemuliaan masjid itu merupakan e, pelanggaran batas, ya permusuhan terhadap masjid, tempat ibadah yang harusnya dibersihkan dari hal-hal yang e, berbau mungkar. Nah, jika ada masjid yang bebas dari yang seperti ini, lebih baik sholat di masjid yang seperti itu. Namun, secara hukum sholat di masjid itu sah. Nah, Terkadang sewaktu anak saya masih kecil, setiap sakit panas atau batuk setelah saya eh, diberi obat, kenapa dalam hati saya merasa tenang? Apa yang termasuk jenis syirik? Nah, mudah-mudahan tidak. Barangkali anda merasa tenang karena telah berobat. Nah, berobat salah satu ikhtiar akhdul asbab ya menempuh faktor ya upaya yang dibenarkan dalam syariat tadawu berobatlah kalian nah kita diperintahkan dalam syariat untuk berobat nah ya Karena itu merupakan uh, faktor yang jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya jadi sebab kesembuhan. Jadi sebab kesembuhan. Nah, boleh jadi merasa tenang karena sudah berobat. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harapannya tetap tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan kepada obat. Asy-syifa biadillah Subhanahu wa taala. Nah, وليس بيد الطبيب وليس di adawa, Nah, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam urusan ini setelah menempuh faktor yang dibenarkan dalam syariat dalam hal ini berobat. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat itu, bukan dokter. Nah, namun munculnya rasa tenang di sini karena telah menempuh upaya ya dan bertawakal kepada Allah setelah itu apa hasilnya jadi yang penting bukan bergantung kepada obatnya bukan berharap kepada obatnya kepada dokternya tetapi harapannya tetap kepada Allah tawakalnya tetap kepada Allah ini hanya upaya dan faktor semuanya hasilnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kalau kuburannya di samping masjid? Apakah sholatnya tidak sah? Anda tadi menjelaskan hadis larangan sholat di area perkuburan. Ini area perkuburan. Area ini disiapkan untuk perkuburan dan ditandai sudah ada kuburan satu. Kemudian masjid dibangun di area itu, meskipun masjidnya di belakang atau di samping, itu berarti masjid di area perkuburan. Sholat di masjid berarti sholat di area perkuburan. Tidak sah. Nah, adapun kubu, masjid sudah terbangun, kemudian ada orang yang menguburkan di samping masjid. Al asal masjid, dan ini masjid. Kemudian kuburan diletakkan, yang ada yang dikuburkan di samping. Ini tidak masalah. Nah, ini tidak masalah. Nah, hatta andaikan masjid sudah ada, kemudian ada kuburan dimasukkan ke dalamnya. Ini ada orang yang meninggal, kemudian dibangun di dalam masjid itu. sholat di masjid itu tetap sah. Yang salah kuburan yang dimasukkan, yang melakukan ini yang salah, bukan masjid yang salah. Yang seharusnya dilakukan kuburan dikeluar, dikeluarkan. Tapi jangan sholat dalam masjid itu dengan posisi di depannya kuburan, hindari. Nah, jika sholat dalam masjid tadi ya, masjidnya duluan, kemudian ada kuburan dimasukkan setelah itu. Ya, yang penting jangan sholat menghadap ke kuburan ini. Jika kuburan di samping kirinya, samping kanannya atau di belakangnya nggak masalah. Tapi apabila dia sholat di depannya kuburan tadi, tidak salah sholatnya karena ada larangan sholat menghadap ke kuburan. Faham ya? Barakallahu fikum. Apakah amal syarat iman? Amal adalah iman. Bukan bukan dikatakan bahwa itu tuntutan atau konsekuensi iman, tapi amal itu memang iman. Karena definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, al-iman adalah at-tasdiq bil qalb pembenaran dengan kalbu. Ya, akidah. Tasdik bil qalb ini akidah. Yaitu enam rukun iman itu. Itu tasdik bil qalb. Meyakini ya menjadikan akidah enam rukun iman tersebut. Baik. Kemudian al-qaw al-iqrar bil lisan menetapkan dengan lisan. Menetapkan yang mengikrarkan keimanan dengan lisan. Kemudian al-amal bil jawari, beramal dengan seluruh anggota tubuh, beramal dengan kalbu. Baik amalan itu misalkan mahabbah, cinta Allah, khasyatullah, khaufullah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, roja, berharap kepada Allah dan seterusnya dari amal-amal kalbu, amal-amal hati. Beramal dengan lisan, zikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, dan semisalnya. Kemudian beramal dengan anggota tubuh yang lainnya, sholat, puasa dan yang lainnya. Itu iman. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah terkait dengan pengalihan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian dialihkan ke Ka'bah Masjidil Haram di Makkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa ma kana Allahu Allah tidak akan menelantarkan iman kalian. Apa iman yang dimaksud di sini? Allah tidak akan melantarkan iman kalian. Yaitu Allah tidak akan menelantarkan solat kalian yang dulu kalian laksanakan ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan berarti setelah itu mansuh dan sekarang kiblatnya ke Ka'bah kemudian yang dulu itu tidak diberi pahala. Nah, itu tetap terjaga dan tetap diberi pahala itu tidak ditelantarkan. Dan Allah namakan itu iman. Allah namakan itu iman. Berarti amal adalah iman. Tayyib. Setelah kita memahami ini, di antara amalan ya ada yang merupakan syarat sahnya keimanan seperti misalkan amal eh, yang selain eh, amal ucapan dua kalimat syahadat itu termasuk ikrar bil lisan menetapkan keimanan dengan lisan bersaksi dengan dua kalimat syahadat tayyib kemudian amal apakah ada amal yang merupakan syarat penentu sahnya iman dalam arti jika amal itu tidak dikerjakan tidak dikerjakan maka iman batal Nah, ini perkara yang eh, kita bahas sekarang menjawab pertanyaan ini. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat lima waktu, ya, amalan sholat lima waktu adalah syarat penentu sahnya iman. Dalam arti apabila seseorang tidak sholat lima waktu, setelah dia yakin mengimani bahwa sholat lima waktu fardu ain. Dia tidak mengingkari itu. Karena jika mengingkari itu berarti dia tidak melakukan atas dia bil qalb. Nah, dia mengingkari. Jika mengingkari wajibnya sholat lima waktu, maka e, batal Islamnya kalau itu. Dia dia mengimani hal itu, tapi dia tidak sholat malas. Nah, nah sebagian ulama mengatakan imannya bah, batal. Islamnya batal. Dia bukan muslim. Dia murtad dengan itu. Karena telah datang hadis yang menyifati bahwa itu adalah kekufuran. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Orang yang tidak sholat karena malas meremehkannya dan tidak melaksanakannya setelah dia meyakini wajibnya tidak bisa di, dikatakan batal imannya Islamnya kita tidak bisa murtadkan dia tapi kita mengatakan dia fasik tetap muslim mukmin tapi lemah imannya dia fasik memang benar meninggalkan sholat disifat di dalam hadis bahwa itu kekufuran kufur yang dimaksud kufur kecil nah dan Ya, banyak ada beberapa hadis yang menyifati beberapa amal kemungkaran disifati bahwa itu kekufuran. Nah, seperti uh, al-mu'min kufur. Nah, memerangi mu'min adalah kufur. Kufur apa maksudnya? Apakah jika seseorang memerangi kaum berperang sesama kaum muslimin, membunuh sesama muslim berarti dia murtad? Tidak, nah, itu dosa besar disifati kekufurannya kufur asghar, kufur kecil. Dan itu wasilah yang bisa menyeret nanti kepada kufur akbar. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas dalam keadaan bahaya. Dia melakukan kufur kecil, kefasikan disifati kufur kecil dan ya kondisinya khatir. Bisa berawal dari situ sampai benar-benar jadi kafir dia. Nah, ini yang yang sengit perselisihannya. Adapun perselisihan tentang orang yang tidak tidak mau membayar zakat mal karena bakhil, ya, setelah dia meyakini wajibnya, naam. Eh, meskipun ada yang mengatakan batal Islamnya, tetapi jelas lebih kuat pendapatnya mengatakan tidak. Naam. begitupun tentang puasa, yang yang sengit dan kuat perselisihannya sholat sholat lima waktu. Namun yang roji wallahu alam, yang roji dia tidak kafir. Nah, jadi sholat lima waktu bukan merupakan e, amal yang merupakan syarat sahnya keimanan. Nah, berdasarkan e, pendapat ini tadi. Baik. Wallahu a'lam. Dan pada hadis yang telah kami syaratkan dalam kajian tadi, ya, yaitu setelah para pemberi syafaat memberi syafaat kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu kaum dalam hadis itu disebutkan mereka tidak punya amal tetapi punya keimanan ya ada sedikit keimanan dan mereka diselamatkan dikeluarkan dari dari uh, neraka dan hadis sahibul bitaqah hadis tentang pemilik bitaqah kartu catatan amal kitab amal yang isinya hanya ucapan la ilaha illallah. Dia tidak punya catatan amal yang lain kecuali itu. Sehingga orang ini sebenarnya sudah dalam keadaan pucat dan takut ya ketika akan ditimbang amalannya ternyata ya kitab bitaqah amal la ilaha illallah nah yang pernah dia ucapkan itu ternyata lebih berat dan dia masuk dalam jannah baik tapi jangan berpikir mau seperti itu. Hah, kita tidak tahu siapa itu. Nah, jelas ada satu disebutkan dalam hadis. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Waktu waktu sampai jam berapa? Hah? Sudah. Tutup. Hah? Jam dua aja lah <laughs> Hah? Iya, nah mungkin kita yang pertanyaan ini kita simpan aja, karena simpan insya Allah di lain kali semoga diberi kemudahan untuk bisa menjawabnya. Ya. Oke, kita lanjut bisa. Nah, ini mungkin sampai jam 3, jam 4. Ah. Baik. Barakallahu fikum. Karena kita cukup. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.